Alhamdulillah pada malam hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa hadir mendatangi majalisullah majalisullah mendatangi masjid Allah masjid-masjid Allah majlis-majlis yang mana dilantunkan padanya ayat-ayat suci Al-Quran dan diucapkan pula di dalamnya sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang tiada tara yang semestinya dan seharusnya kita menjaganya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah perintahkan dan mewajibkan bagi kita untuk melakukan hal yang demikian ini. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada kita akan hal yang demikian ini. Di samping ayat yang masyhur, ayat yang senantiasa selalu kita mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." wala in kafartum in adzabil syadid namun di sana banyak ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan akan hal yang demikian ini untuk senantiasa kita sebagai hamba Allah mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut apapun kenikmatan tersebut sebesar apapun kenikmatan ataupun sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Di antara ayat yang lainnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, qulu min tayyibat. Makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum dari apa yang telah kami beri rizki kepada kalian. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah perintahkan kepada kita. Tatkala kita mau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, maka yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah apakah makanan tersebut adalah merupakan makanan-makanan yang tayyibat, makanan-makanan yang baik yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kulu min tayyibat. Makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik. Dan demikian pula di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pun diperintahkan untuk anak tasiba mencari dari apa yang akan kita menjadikan sebagai bahan makanan bagi kita apa yang kita cari tersebut hendaknya dihasilkan dari hasil-hasil yang baik pula. Tidak dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalaninya, untuk kita mencarinya. Baik dalam bentuk perkara-perkara yang mengandung perkara riba, perkara maisir, dan demikian pula gharar, tipu daya dan lain sebagainya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan demikian pula apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Melalui ayat ini sebagai petunjuk bagi kita untuk kita mencari maisyah kehidupan dari apa yang nantinya akan kita jadikan sebagai makan dan minum kita adalah apa yang per, eh, merupakan perkara-perkara yang baik. Ini masyarakat muslimin rahimakum. Ma razaqnakum. Kita harus mencari memakan makanan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri rizki kepada kita. Ini isyarat pula dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidaklah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri rizki kepada kita semua. Melainkan itu adalah merupakan perkara-perkara yang tayyibat. Perkara-perkara yang baik. Bukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian kata Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kami beri rizki kepada kalian. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai pengingat bagi kita semua. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita dengan rizki yang sangat banyak. Sampai-sampai dinyatakan kepada kita semua bahwasanya kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, ini saya pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah ingatkan. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat Allah itu sangatlah banyak. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung dalam bentuk bilangan ataupun yang semisalnya. Maka Allah ingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dengan Allah nyatakan di dalam di akhir ayat ini, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya kalian telah mengetahui bahwasanya apa yang telah ada pada diri kalian dari berup dari bentuk kenikmatan-kenikmatan, dari apa yang telah kalian makan ataupun apa yang telah kalian hasilkan, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waskurulillahi ingkutum in kuntum Bersyukurlah kalian kepada Allah Syukurilah segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya memang kalian benar-benar sebagai hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa selalu bersyukur akan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan demikian pula di dalam ayat yang lainnya. Allah perintahkan secara gamblang kepada kita semua, secara sarih Di dalam ayat yang disebutkan surat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Balillahu fa'bud" wa kum syakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian beribadah. Kalian serahkan segala bentuk peribadatan itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian serahkan kepada selainnya. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa kum minasyakirin. Dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Dan demikian pula Allah sebutkan kepada kita semua untuk senantiasa kita selalu mengingat-ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya hal yang demikian ini tujuannya adalah agar menjauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang lupa daratan, lupa akan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwasanya nikmat itu adalah semata-mata datangnya dari Allah. Tujuan dari hal yang demikian ini akan agar kita terhindar dari sifat orang-orang yang seperti ini, masyaallah muslimin rahimah. Di antara sebutkan dalam ayat yang Allah nyatakan dalam surat Ad-Duha. Dan demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ad-Duha ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat yang senantiasa kita selalu mendengar bacaannya ini. Senantiasa di dalam sholat. Tatkala imam membaca surat Ad-Duha kita pun selalu mendengar ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Adapun dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah nikmat tersebut. Jelaskan bahwasanya nikmat ini datangnya dat semata-mata dari Allah. Bukan berasal dari pemikiran, kecerdasan, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Tapi ini semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadis, ceritakan nikmat tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah perintahkan kita untuk menceritakan ayat nikmat Allah tersebut. Kita ceritakan kepada saudara kita. Kita ceritakan kepada tetangga kita kita sampaikan kepada saudara orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah bukan nikmat dari apa yang ada pada usaha dan upaya yang ada pada dirinya ini tujuannya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi agar dia terhindar dari segala bentuk kesombongan yang mana itu adalah merupakan tabiat daripada manusia kemudian disebutkan dalam ayat yang lainnya surat Ali Imran yang telah kita jelaskan tadi Allah ingatkan kita untuk selalu mengingat-ingat akan kenikmatan Allah tersebut. Dengan Allah Subhanahu wa taala nyatakan wazkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Ingatlah kalian akan nikmat Allah tersebut. Yang mana salah satu kenikmatan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala Allah ingatkan di dalam ayat ini kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala nyatakan id kuntum a'daan yang mana dahulunya kalian saling bermusuhan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian dengan datangnya kenikmatan Allah kepada diri kalian berupa al-Islam, berupa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah allafa baina qulubikum. Satu padukan hati kalian semua. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Allah ingatkan kita semua dari hal yang demikian ini. Tujuan dari hal yang demikian ini apa ma'asyiral muslimin? Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa akan kenikmatan tersebut. Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah, di dalam Al-Qur'an. Allah kisahkan tentang sifat-sifat orang-orang yang sombong, sifat-sifat orang-orang yang angkuh, Sifat orang-orang, sifat-sifat orang yang lupa akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Di antaranya adalah Allah jelaskan tentang Korun. Orang yang diberi kenikmatan yang melimpah ruah. Yang dijelaskan oleh para ulama tidak ada kekayaan yang melebihi daripada kekayaan yang ada pada korun sampai dengan saat sekarang ini. Sangkin besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Sampai-sampai dikisahkan yang memegang kuncinya saja tidak cukup satu orang. <coughs> Tidak cukup satu orang. Kunci, tempat, segala harta yang ada pada dirinya. Harta karunnya kalau dibilang sekarang harta karun ya. Nah, sampai seperti itu. Apalagi gerbangnya, kuncinya saja segitu besarnya. Nah. Namun ternyata ketika Allah berikan kenikmatan ini kepada dirinya, dia lupa. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan dirinya untuk dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalani ajaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ternyata dia justru mengkufuri, tidak mau mengimani nabi yang datang ketika itu untuk mengingatkan dia agar dia mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa? Nabi Musa. Apa akibatnya masyarakat muslimin rahimakumullah? Apa akibat dari apa yang telah dia lakukan ketika dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Naam As-Al Qasas ayat ke-81 dengan Allah nyatakan fahasafna bihi fahasafna bihi wa ard maka akhirnya pun kami turunkan azab kepada dirinya dengan cara kami tenggelamkan dia bersama dengan harta bendanya waliyadzubillah Allah tenggelamkan mereka semua ma'asyiral muslimin alhamdulillah Orang-orang yang ada di sekelilingnya ketika itu, keluarga-keluarganya yang ketika itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika itu. Bersama dengan dia Allah tenggelamkan seluruhnya. Fahasafna bihi wa bidarihil Kami tenggelamkan dia dan rumah-rumahnya, seluruh harta bendanya ke dalam bumi ini. Fama kana lahu min fi'atihin min fi'atin yansurunah Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong dirinya ketika turunnya adab Allah Subhanahu wa taala Bodyguard-bodyguard yang senantiasa menjaga dia. Para penjaga-penjaga sapam-sapam yang ketika itu ada untuk menjaga harta bendanya. Tidak mampu untuk menolong ketika datangnya adab Allah subhanahu wa ta'ala ini tadi. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Ada jaminan ketika seorang memiliki harta benda namun dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah ingatkan dia dengan datangnya azab Allah. Ada jaminan dia bisa untuk selamat. Ada jaminan hartanya bisa menjamin dia untuk dia bisa terhindar dari azab Allah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada yang bisa menjamin orang tersebut. Yang bisa menjamin untuk dia bisa diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara dia mau bersyukur. Dengan cara dia mau bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ini masyarul muslimin rahimakumullah. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya juga disebutkan di dalam surat Saba tentang kisahnya kaum Saba yang begitu nikmatnya yang melipah ruah yang Allah berikan kepada mereka. Namun ternyata ma'asyurah muslimin, apa yang mereka lebih pilih? Tatkala datangnya peringatan kepada mereka untuk mereka mau bersyukur kepada Allah, untuk mau mereka kembali kepada Allah, untuk mau mereka beriman kepada Allah. Jawaban mereka, Rabbana ba'id baina asfarina fadzalamu anfusahum. Ya Allah, kalau memang seperti itu ya sudah, jauhkan saja antara perjalanan kami dengan perjalanan yang lainnya. Safar kami ini baik jauhkan saja ya Allah. Fadzalamu anfusahum. Ternyata mereka mendolimi diri mereka sendiri. Tatkala ada jalan menuju kebaikan. Jalan yang mudah sebenarnya ketika mereka mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka lebih milih jalan yang lainnya. Mereka lebih milih kepada jalan menuju kesesatan sampai mereka memperoleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka berdoa dengan doa yang seperti ini. Akhirnya Allah nyatakan fadzalamu anfusahum. Yang mana akhirnya mereka pun berbuat kezaliman terhadap diri sendiri mereka sendiri. Apa yang terjadi pada mereka ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Allah turunkan banjir bandang. Allah turunkan banjir bandang. Dua kebun yang begitu indah ketika itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan pada dua kebun tersebut dengan buah-buahan yang tidak bermanfaat kecuali hanya bisyai'im min sidrin qalil. Buah sidir saja. Yang lainnya pohon-pohon yang berduri pohon-pohon yang pahit sebagai ganti adab Allah sebagai adab Allah bentuk adab Allah terhadap mereka Allah gantikan kenikmatan itu dengan kenikmah ini masyaallah muslimin rahimakumullah wal billah Naam maka dari itu masyaallah muslimin hendaknya kita selalu melakukan Perintah Allah Subhanahu wa taala ini selalu mengintrospeksi diri kita, sudah berapa kenikmatan tah yang telah kita syukuri akan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ini masyaral muslimin rahimahumullah. Dan di antara kenikmatan yang paling besar dan dengan kenikmatan inilah seorang hamba itu akan menjadi hamba-hamba yang saleh seorang hamba itu akan mendapatkan jaminan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul lisan. Nikmat dengan diberikannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan lisan. Ini al muslimin rahimani rahimakumullah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita akan kenikmatan ini untuk selalu kita menjaga nikmatan lisan ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain." wahadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia ini, bukankah kami telah jadikan kami telah ciptakan bagi manusia tersebut ainain, dua mata yang indah. Yang semestinya dan seharusnya dia gunakan kedua matanya tersebut untuk melihat perkara-perkara yang baik untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Dan demikian pula kami telah ciptakan pada diri mereka lisanan berupa lisan, lidah. Wa syafatain dan demikian pula kami telah jadikan atau kami telah ciptakan pada mereka dua bibir. Wahadainahun najdain. Maka dengan hal yang demikian inilah kami berikan dua jalan bagi mereka untuk mereka memilih jalan kebaikankah yang mereka pilih atau jalan kejelekankah yang mereka pilih ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ini tadi. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini merupakan peringatan kepada kita semua. Untuk kita selalu menjaga apa yang namanya nikmat Allah ini tadi. Nikmat berupa lisan. Nikmat yang begitu sangat besar. Yang dengan lisan inilah seorang hamba itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan lisan inilah seorang hamba itu bisa dinyatakan sebagai seorang muslim ketika dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini masyarakat muslimin alhamdulillah. Dan dengan lisan ini pula lah seorang hamba akan senantiasa terus terus berdibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam siratal mustaqim jalan yang lurus ketika dia mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau mendirikan salat mengucapkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisannya membasahi lidahnya dengan perkara-perkara ketaatan. Ini masyarakat muslimin. Salah satu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia pilih yaitu jalan kebaikan. Wahadainahun najdain. Kami berikan, kami tunjukkan kepada mereka dengan kenikmatan ini dua jalan. Jalan kebaikan atau jalan kejelekan. Dan sebaliknya masyarakat muslimin rahimakumullah. Dengan lisan ini pula lah akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berbuat kesyirikan kepada Allah, tatkala dia menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lihat apa yang terjadi pada Firaun. Tatkala dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang akan Allah berikan kepada dia adalah azab ketika di dunia maupun di akhirat. Sebab terbesar Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang menyebabkan dia dinyat, diberikan azab yang sangat besar ini tadi adalah karena lisannya. Karena lidahnya. Tatkala dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Waliyadzubillah. Sampai demikian. Yang akhirnya pun Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan. An-naru yu'raduna alaiha huduwa wa asyia. Adab berupa adab yang akan dia dapati ketika dia berada di padang eh, berada di alam Barzah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maaf neraka itu kami akan kami tunjukkan kepada dia yaitu Firaun dan demikian pula bala tentaranya ghuduwa wa ashiya baik di pagi hari dan di petang harinya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan ketika datangnya hari kiamat nanti, masukkan keluarga Firaun bersama dengan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Lisan akan mengantarkan seseorang kepada kejelekan yang akan mengantarkan dirinya pula kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam ayat ini untuk selalu berhati-hati dengan apa yang namanya lisan. Dan demikian pula ma'asyara muslimin. Oleh karena itulah. Iya. Dari ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmatul lisan ini tadi. Untuk selalu mensyukuri nikmatul lisan ini tadi. Menjaganya. Senantiasa waspada akan bahayanya lisan dengan cara menjaganya ini tadi. Ya. Sehingga sangat layak kalau dinyatakan yang namanya lisan itu apa lidah tak bertulang. Iya. Lidah nggak bertulang. Tapi bahayanya lebih daripada pedang yang tajam. Iya. Allah perintahkan kita untuk selalu mensyukurinya dengan cara menjaga lisan tersebut. Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152 Allah ingatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku. Ini salah satu bentuk jalan solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu kita menjaga lisan kita dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kalian kepadaku. Ingat-ingatlah kalian akan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Azkurukum. Ini saya pasti aku akan mengingat kalian. Waskuruli. Dan demikian pula syukurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Akan segala kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian di antaranya adalah nikmatul lisan ini tadi. Wala takfurun dan jangan sekali-kali kalian kufur akan kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Ini masyarul muslimin rahimakumullah. Dan di antara istilzam syukrum billah keharusan daripada kita atau konsekuensi dari seorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara dia menjaganya. Yaitu dengan menjaga lisan kita ini tadi di antaranya. Di antara yang disebutkan oleh Allah oleh Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada kita adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan kenikmatan lisan ini tadi dengan cara kita harus senantiasa menjaganya kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Mutafakun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula beriman kepada hari akhir falyakul khairan aw liyasmut maka hendaknya dia berucap berbicara dengan bicara yang baik dengan ucapan-ucapan yang baik kalau seandainya tidak bisa aw liyasmut maka hendaknya dia diam ini peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi syukurnya kita akan nikmatul lisan ini. Itu dengan cara menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan Ucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau seandainya kita mau berbicara, kalau yang kita ucapkan tersebut, atau kalau yang kita bicarakan tersebut akan mengandung kebaikan, maka ucapkan. Kalau seandainya tidak, auliasmut. Lebih baik dia. Ya. Dalam bentuk apapun. Ada kasak kusuk Ada kilawakol. Ya. Ada katanya-katanya. Saya dengar, saya saya berbicara dan lain sebagainya yang itu semua tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudarat ketika dia mengucapkan hal yang demikian ini kalau seorang yang beriman kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia sebagai hamba-hambanya yang dinyatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya didiam jangan dia berbicara Jangan dia malah meneruskan ucapan tersebut. Oh katanya si fulan begitu ya. Oh katanya si alam seperti itu ya. Oh katanya begini dan begitu ya. Dan seterusnya. Yang akhirnya kalau seandainya dia mengucapkan ucapan-ucapan ini tadi akan menyebabkan timbulnya fitnah yang sangat besar akan menyebabkan timbulnya kemudaratan yang sangat besar yang ujung-ujungnya masyarakat muslimin dosa yang akan dia tanggung nantinya ketika dia mengucapkan ucapan ini tadi dosa yang akan dia tanggung masyarakat muslimin rahimahullah sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan kepada kita di dalam hadis yang sahih ini adzan sampai jam berapa ini? Ini sampai jam berapa kita? Udah adan. Berarti udah selesai. Lu lanjut. Habis adan, adan dulu. Baik, yang mau adan adan dulu. Atau ya us, adan dulu aja enggak apa-apa. Tapi al muadzin ya adin. Dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang mana ketika itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang akan dapat memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Rasulullah saw bentuk amalan-amalan tersebut. Kemudian di akhir di akhir-akhir hadis tersebut Rasulullah saw alaihi wasallam menyebutkan kepada Uzaifah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dengan beliau menyatakan, "Ala ukhbiruka bimala idzalika kullu Setelah Rasulullah menyebutkan amalan-amalan kebaikan semua disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dijelaskan secara mujmal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah kepada Mu'ad, "Ala ukhbiruka bimalaki dalik?" Wahai Mu'ad, maukah engkau saya kabarkan akan satu amalan yang akan menguasai amalan-amalan yang di atas itu tadi. Seorang itu akan bisa berhasil untuk mendapatkan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini tadi. Dia bisa beriman kepada Allah. Dia bisa beriman, beriman kepada Nabiullah. Dia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Semua amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga ini tadi. Seorang itu akan bisa mendapatkan amalan ini tadi dengan sempurna, dengan mudahnya. Kalau dia bisa mem, mem, apa namanya bisa menguasai satu amalan ini tadi. Dita, di, di, ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada Muad ibnu Jabal kepada Muad ibnu Jabal ketika itu. Ala ukhbiruka bimala idalik. Wahai Muad, maukah engkau saya kabarkan tentang satu amalan yang menguasai itu semua? Maka kata Mu'ad bin Jabal ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW, Kultu bala ya Rasulullah. <coughs> Aku katakan kepada Rasulullah, ya, saya mau wahai Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW sambil memegang lisannya, beliau menyatakan, Kuffa alaika hadha. Kalau engkau mau agar seluruh amalan-amalan itu tadi bisa engkau kuasai, engkau bisa berpuasa, menunaikan zakat, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini tadi. Maka jaga lisan. Kuffa alaika hada. Tahan oleh kamu lisanmu ini. Janganlah engkau berkata kecuali perkataanmu itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Janganlah engkau berucap kecuali ucapan-ucapan itu adalah ucapanmu itu adalah ucapan yang baik. Janganlah engkau menyampaikan satu perkara, melainkan apa yang engkau sampaikan itu adalah merupakan perkara yang hak. Kufa alaika hadza kata Rasulullah SAW. Jaga oleh mulisanmu ini. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ah, mendengarkan hal yang demikian ini beliau penasaran. Kok bisa demikian? Berarti kalau seandainya dia tidak menjaga lisannya, berarti dia masuk neraka. Maka ditanya oleh Muad bin Jabal ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih apa kami akan diazab? Ya Allah, ya Rasulullah. Disebabkan karena apa yang telah kami ucapkan. Ditandaskan lagi kepada Mu'ad. Eh, oleh Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperjelas lagi pertanyaan tersebut. Kok bisa wahai Rasulullah? Apa benar? Apa memang seorang itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ucapan yang dia lontarkan? maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Muad bin Jabal, Waihak ya Muad, celaka engkau wahai Muad, celaka engkau kata Rasulullah Wasallam, Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim, au qala ala manakhirihim illa hasaida al sunat al sunatihim Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah seorang manusia itu akan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Seorang manusia itu akan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Di dalam riwayat yang lain, ala wujuhim wajah-wajah mereka akan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah tidaklah mereka dilakukan di, disebut di, di, di, dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ini illa hasaida al-sunatihim melainkan itu semua kebanyakannya mayoritasnya disebabkan karena rusaknya atau jeleknya lisan mereka disebabkan karena jeleknya lisan mereka ini masyarakat muslimin alhamdulillah Wajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengingatkan kepada kita akan amalan ghibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan amalan namimah. Amalan ghish dan lain sebagainya sampai kepada amalan yang akan yang mengantarkan kepada kekufuran. Allah ingatkan kepada kita semua itu semua karena memang disebabkan timbulnya dari apa? lisan. Ghibah timbulnya dari lisan. Menghibahi, ngerasani kalau kata orang Jawa. Ada orang Jawa sini? Ya. Wonten nggih? Ya. Ngerasani, rencangi, koncone. Ya. Ghibahi saudaranya. Sesama muslim. Itu timbulnya dari lisan namimah, mengadu domba. Ya. Ini pun juga timbulnya dari lisan. Tipu daya. Ini juga timbulnya dari lisan. Dan lain sebagainya. Dari amalan-amalan kejelekan. Mayoritasnya al muslimin rahimahullah. Itu semua disebabkan karena lisannya. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang manusia itu dijerumuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam nerakanya Allah. Wajah-wajahnya dijerumuskan ke dalam neraka Allah. Itu semua disebabkan karena jeleknya lisan mereka. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Betapa pentingnya sekali lagi kita nyatakan untuk kita memperhatikan dan selalu mensyukuri nikmatul lisan ini maka gunakanlah nisan tersebut untuk perkara-perkara yang baik. Jangan sekali-kali kita gunakan untuk perkara-perkara yang mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pun telah menjelaskan kepada kita betapa besarnya keutamaan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang mereka mau menjaga lisannya. Yang mau mereka tidaklah mengucapkan satu ucapan. Melainkan ucapan yang keluar dari lisannya itu adalah perkara yang baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari <clears throat> dari sahabat dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya jaminan surgalah yang akan diberikan bagi hamba-hamba Allah yang mereka mau menjaga lisannya. Yang mereka mau berusaha dan berupaya untuk selalu bersyukur akan kenikmatan lisan ini tadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah Barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau menjamin yang dia mau menjamin kepadaku dari apa yang ada di antara dua lihyataihi dua jenggotnya. Apa yang dimasukkan di sini? Lisannya, mulutnya. Yang dia mau menjamin apa yang ada di antara dua jenggotnya ini tadi yaitu lisannya. Wa ma baina dan dia mau menjamin apa yang ada di antara dua kakinya. Apa yang dimasukkan di sini? Maaf, maaf, kemaluannya. Dia mau menjamin untuk keduanya itu terus senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atman lahul jannah." Maka aku akan jamin kepada dirinya untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau jaminan yang mana kita? Hah? Mau jaminan yang mana? Jam sospek, nggak ada jaminan masuk surga. Ya, apalagi sekarang apa? BPJS. Nggak ada jaminan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelaskan sendiri kepada kita. Jaminan yang paling sangat paten dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mau masuk ke dalam surganya Allah, tatkala kita ingin masuk ke dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala yaitu surga, adalah dengan cara kita menjaga lisan kita ini tadi. Dan demikian pula menjaga kemaluan-kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Admal lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, niscaya pasti aku akan jamin dirinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah terkait dengan masalah nikmatul lisan yang semestinya dan senantiasa harusnya kita selalu menjaga kenikmatan ini untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, masyarakat muslimin, rahimana wa rahimakumullah, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Menjaga lisan itu tidak segampang dengan apa yang kita ucapkan. Ya, saya jaga lisan. Tidak. Butuh ada perjuangan. Ya. Butuh ada hal-hal beberapa perkara yang mesti harus kita pun melalui, menjalani perkara-perkara tersebut. Sehingga lisan ini pun senantiasa berada di atas kebenaran. Di antara perkara yang dapat menjaga agar kita senantiasa agar lisan kita senantiasa berada di atas kebenaran adalah di antaranya adalah untuk kita selalu mengikhlaskan niat di dalam segala tindak tanduk yang kita kerjakan. Lisan ini senantiasa harus berlandaskan di atas niat kita yang baik. Apa yang kita kerjakan baik dalam bentuk lisan kita ataupun dalam bentuk perbuatan kita maka hendaknya dilandasi di atas ikhlas sunniah mengikhlaskan niat hanya semata-mata kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal yang demikian ini tatkala seorang itu hendak mengumbar lisannya dia akan selalu terjaga disebabkan karena dia pertama sekali dia dia, dia jalani di atas keikhlasan. Ya. Dia akan selalu teringat Bahwasanya ini nikmat dari Allah yang senantiasa harus dia jaga dan harus dia berupaya untuk berhati-hati dengan bahaya lisannya ini tadi. Kemudian yang kedua, yang mesti dan harus dia pahami dan harus dia jalani, ayat azakir annahu ma yalfidu min qawlin illa ladehi rakibun atid. Yaitu hendaknya selalu dia mengingat bahwasanya tidaklah apa yang keluar dari lisannya melainkan pasti apa yang ada di samping kanan dan samping kirinya akan selalu mencatat ucapan-ucapan yang keluar tersebut. Tidaklah satu ucapan yang dia ucapkan melainkan pasti akan dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Ini harus dia ingat. Kalau dia ingin untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Tapi sebaliknya kalau dia ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dicatat sebagai hamba-hambanya yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ucaplah ucapan-ucapan yang jelek. Sehingga dicatat dia sebagai hamba-hambanya yang tidak mensyukuri nikmat Allah waliyadzubillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pun penting masyarakat muslimin. Salah satu wasilah ataupun sarana untuk supaya lisan kita ini pun terjaga Keluar dari lisan kita itu adalah keluar apa yang keluar dari lisan kita itu melainkan ada ucapan yang baik. Yaitu dengan cara ikhtiar suhbah. Selalu berusaha untuk mencari teman yang baik. Memilih teman yang baik. Karena setiap kali seorang salah di dalam memilih teman, melainkan pasti kejelekan dengan demi kejelekan akan timbul pada dirinya. Akan timbul pada lisannya. Dan ini pun kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau dia berteman dengan ahlun namam. Orang yang senang tiasa, senantiasa suka dalam mengadu domba. Maka dia pun akan ber, berbuat seperti itu. Minimalnya dia ikut nimbrung. Minimalnya dia jadi kurir Ya Pak Teguh ya. Istilahnya kurir ya. Yang nyampaikan ucapan. Nah. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang suka berghibah pun demikian. Nah, waliyatubillah. Maka dari itu ikhtiarus suhbah memilih teman yang baik ini adalah merupakan sarana terbaik untuk seorang itu bisa baik di dalam menjaga lisannya. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang ini pun sangat penting untuk selalu dan senantiasa kita melakukannya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa. Berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang keluar dari lisan kita ini adalah ucapan-ucapan yang baik disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi dari sahabat Syakal bin Humaid Syakal bin Humaid yang mana dijelaskan di situ bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa tersebut? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yaitu Rasulullah SAW mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan penglihatanku. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari kejelekan pendengaranku. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejelekan lisanku. Dan demikian pula aku berlindung kepada ya Allah dari kejelekan hatiku dan dari kejelekan maniku. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selayaknya bagi kita untuk menghafal doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari empat kejelekan yang ada pada jasad tubuh manusia. Ini masyarakat muslimin rahimahullah.